Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-205 dari kitab Umdatul Ahkam serta kita telah membaca hadis yang ke-206 dan belum sempat untuk diterangkan. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis yang ke-205? Ehsan. disunahkan untuk iktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ini hadis yang mana, Ihsan? Hadis yang ke-205 apa yang hadis yang ke-206? hadis yang ke-206. Baik. Sedangkan hadis yang ke-205, apa faedah yang bisa diambil? Fadal. Naam. Ma'adikaf pada asalnya sunnah mu'akadah. Namun ketika diiringi dengan nazar maka hukum menunaikannya menjadi wajib. Hukum melaksanakan i'tikaf yang dibangun di atas nadar adalah wajib. Apa dasarnya? Subair. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana hadisnya? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf berapa lama Zubair? Dalam sebuah riwayat Lailah semalam dan dalam lafat lain dari riwayat tersebut sehari. Beriktikaf di Masjidil Haram yang ada di Mekkah. Dan nazar ini beliau ucapkan ketika masih berada di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Oleh karena itu beliau meminta fatwa kepada Rasul terkait dengan nazar yang ia nazarkan di masa jahiliyah dalam rangka untuk beriktikaf sehari atau semalam di Masjidil Haram. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memenuhi etikaf tersebut. Fa'aufi binadrik. Maka penuhilah nazarmu tersebut. Dan dari sini pula bisa diambil sebuah faedah bahwa ketika seorang pernah bernazar di masa jahiliyah, kemudian dia masuk ke dalam dinul Islam, dan mengerti hukum menunaikan nazar, maka nazar tersebut wajib untuk ditunaikan walaupun ketika itu bernazarnya di masa jahiliyah. Tentunya nazar di sini bukan nazar yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah lain yang bisa diambil dari hadis Umar bin Khattab Pak Syafiq? Ini dari hadis yang mana? Hadis Umar bin Khattab atau hadis yang sebelumnya? Hadis yang sebelumnya. Sekarang yang hadis Umar bin Khattab. Tafadhal siapa yang menambahkan? Tafadhal, Iya, faedah ini dalam pertemuan yang lalu belum kita sebutkan, namun disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam kitabnya Taisirul Alam bahwa ketika seorang bernazar untuk i'tikaf di sebuah masjid kemudian dia tunaikan nazar tersebut di Masjidil Haram maka yang seperti ini diperbolehkan ketika menunaikan nazarnya tersebut di tempat yang sama dalam hal ini adalah masjid namun secara kedudukan di sisi Allah masjid tersebut lebih mulia maka yang seperti ini diperbolehkan tidak sebaliknya ketika seorang bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram maka tidak diperkenankan untuk membayar iktikaf tersebut di masjid yang di bawahnya ini faedah dari Al-Syeikh Al-Bassam Hafizullah Ta'ala Baik InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya Hadis yang ke-206 dari kitab Al Ahkam Yang diriwayatkan Dari Ummul Mukminin Sofiyah Bintu Huyai radhiyallahu anha Hadis ini sesungguhnya telah kita bacakan dan juga telah diartikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah beriktikaf fil masjid di masjid. Kita tahu bahawa yang dimaksud dengan al-masjid di sini adalah al-Masjid An-Nabawi. Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Madinah. Fa'ataituhu azuruhu lailan. Maka aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka berziarah kepada beliau lailan di suatu malam. Fahaddatsuhu lalu aku pun mengajak berbincang beliau sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang melakukan i'tikaf. Dan kita pun telah mengetahui bagaimana perjalanan i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di awal-awal pelaksanaan i'tikaf, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikafnya pada 10 pertengahan dari bulan suci Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian datang wahyu dari Allah bahwa Lailatul Qadar tersebut letaknya di salah satu malam ganjil pada Al-Ashrul Awakhir. Pada 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka di tahun yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita tentang letak Lailatul Qadar tersebut beliau sambungkan i'tikaf yang ketika itu selesai pada 10 pertengahan beliau lanjutkan pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Untuk berikutnya beliau Shallallahu alaihi wasallam seringkali melakukannya pada al-ashrul awakhir hingga di akhir hayat beliau pada Ramadan yang di tahun itu beliau sallallahu Alaihi Wasallam eh, meninggal dunia atau Ramadan yang tidak lama kemudian beliau sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia maka beliau sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 20 hari 10 pertengahan dan eh, uh, 10 terakhir. Adapun untuk umatnya maka yang ditekankan adalah pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan etikafnya, tepatnya pada al-ashrul awakhir, karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai mengunjungi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam fil ashril awakhir min Ramadan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi pada salah satu malam dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mengunjunginya, mengunjungi beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi hari itu, hari-hari itu adalah hari giliran Sofiyah bintu Huyai maka menjadi haknya untuk bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari itu atau di malam itu. Namun karena sang suami dalam keadaan i'tikaf, maka Safiyah bintu Huyai datang ke masjid untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadilah pertemuan tersebut kemudian terjadi perbincangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika itu. Dari sini dapat diambil sebuah faidah bahwa diperbolehkan bagi seorang yang beretikaf untuk bertemu dengan istrinya dalam batasan-batasan tertentu diperbolehkan untuk duduk bersama berbincang hal-hal yang dibutuhkan dan tidak membatalkan i'tikafnya. Di antara batasan-batasannya adalah tidak sampai pada hal-hal yang menjurus kepada timbulnya syahwat di antara mereka berdua. Karena yang demikian tidak diperbolehkan bagi seorang yang i'tikaf atau menafikan hakikat dari tujuan i'tikaf itu sendiri yaitu benar-benar berkonsentrasi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam atau hari-hari yang mulia dengan memisahkan diri dari berbagai kegiatan dunia dan keluarga dan memfokuskan amalan ibadah yang dilakukannya itu di masjid. Kemudian fahaddath tuh maka aku pun mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma qumtu li anqalibah faqama ma'i liyaqbilani kemudian setelah selesai dari urusannya Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha berdiri dan beranjak untuk kembali ke rumahnya maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tutur Sofiyah, faqama ma'i liyakbilani. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga turut berdiri bersamaku dalam rangka untuk mengantarkan aku pulang. Wa kana maskanuha fi baiti Usamah bin Ibn Zaid. Dahulu rumah Sofiyah itu di tempat atau di rumah yang sekarang milik eh, Usamah bin Zaid. Ini keterangan dari perawi. Mudraj atau kalimat sisipan dari perawi untuk menjelaskan di mana letak rumah uh, Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha ketika itu. Dari sini kita bisa mengambil faedah betapa Rasulullah saw benar-benar sebagai seorang suami yang mempunyai sifat kasih sayang kepada istrinya. Ketika sang istri beranjak pulang di kegelapan malam, beliau sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan istrinya pulang begitu saja. Akan tetapi beliau sallallahu Alaihi Wasallam turut berdiri dan menemani sang istri hingga sampai rumahnya. Dari sini terdapat sebuah pelajaran bahwa diperbolehkan bagi seorang yang beriktikaf, seorang yang mu'takif jika sang istri mengunjunginya di malam hari dalam kondisi yang seperti ini dan dikhawatirkan ketika pulang ke rumah terjadi sesuatu, diperbolehkan uh, baginya untuk menemani sang istri hingga ke rumah. Kalau ada yang bertanya, oh, bukankah keluar dari masjid? Betul, keluar dari masjid. Akan tetapi ini termasuk yang dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jauh, jauhnya seperti apa? Kalau sekiranya jauh, disarankan kepada istri tidak usah mengunjungi. Malam-malam mengunjungi suaminya di masjid jauh, suaminya sedang etikaf. Bilang saja tidak usah mengunjungi, insya Allah sebentar lagi saya pulang. Tidak lama lagi saya pulang insya Allah. Nah syahid di sini boleh bagi seorang yang beretikaf untuk keluar masjid dikarenakan kepentingan yang seperti ini. Sebagaimana pula dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari masjid untuk membangunkan istrinya di malam hari, sementara beliau sebagai seorang mu'takif agar para istrinya melakukan ibadah di malam hari tersebut, terutama ketika dimungkinkan malam-malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini pun terdapat contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita tidak boleh untuk bermudahan menghukumi, wah malam-malam kok pulang, wah ada apa ini? Misalnya lihat kawannya sesama etikaf pulang ke rumah, wah, ada apa malam-malam kok pulang? Batal etikafnya. Tidak boleh e, bergegas seperti itu. Karena Rasulullah SAW pernah membangunkan istrinya dalam rangka untuk e, mengingatkan agar beribadah di malam tersebut dalam kondisi beliau sebagai seorang yang mu'takif. Setelah itu disebutkan dalam riwayat Sofiyah ini "Famarro rojulani milal ansor. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sofiyah sedang berjalan berdua, menuju rumah Sofia. Tepatnya sebagaimana dalam riwayat lain ketika di dekat pintu rumah Ummu Salamah bertemu dengan dua orang Ansor, dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil masyi. Ketika dua orang sahabat Ansor tersebut melihat Rasulullah bersama keluarganya, mereka berdua mempercepat jalannya. Diterangkan oleh uh, Syekh Al-Bassam dan yang lainnya, mereka berjalan uh, mempercepat jalan karena rasa malu mereka ketika melihat Rasulullah Shallallahu dan di sampingnya ada istrinya, ada keluarganya. Dan ini termasuk dari adab bagian dari adab ketika ada seorang uh, kawan kita atau ustadz kita atau yang kita kenal kemudian di sampingnya ada keluarganya jalan berdua bagian dari adab untuk berusaha menghindari tidak kemudian mendekat ngejak salaman assalamualaikum gini ini menafikan adab menafikan adab dan sisi lain uh, menjauhkan diri dari fitnah, menjauhkan diri dari fitnah. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini adalah amalan yang mulia sungguhnya. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kedua sahabat Ansor tersebut berjalan dengan cepat meninggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Tentunya sahabat kedua sahabat Ansor tersebut melakukan sebuah kebaikan malu Rasul bersama keluarganya, namun Rasul melihat dari sisi yang lainnya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ala rislikuma, sebentar, jangan kalian cepat-cepat berjalan. Untuk apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah mereka untuk berjalan atau menghentikan jalan mereka, Rasul ingin menyampaikan sebuah ucapan, yaitu innaha Sofiyatu bintu Huyai. Sesungguhnya dia adalah Sofiyah bintu Huyai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa beliau bersama istrinya. Wanita yang bersama beliau ini adalah istri beliau, Sofiyah bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Kedua orang sahabat Ansar tadi terheran. Seraya mengucapkan subhanallah. Wahai Rasulullah, masa kami ini mau berpikir yang tidak-tidak terhadap pribadi engkau? Masa kami berburuk prasangka engkau bersama siapa di kegelapan malam ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam wa inni khiftu ayyakzifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'an. Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan itu berjalan pada tubuh Ibnu Adam di peredaran darahnya. Dan sesungguhnya aku khawatir syaitan itu meniupkan sesuatu kepada kalbu kalian kepada hati kalian atau meniupkan kejelekan. Itu yang aku khawatirkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa sampai beliau katakan innaha Sofiyah bintu Huyai. Beliau jelaskan bahwasanya anak cucu Adam ini senantiasa diintai oleh syaitan yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bergerak di tubuh Bani Adam di peredaran darahnya dan mudah mempengaruhi membisikkan hal-hal yang tidak baik pada uh, pribadi anak cucu Adam. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertimbangan yang jauh beliau sampaikan innaha Sofiyah bintu Huyai agar tidak kemudian terbetik pada dua orang sahabat Ansor tersebut bahwa Rasulullah berduaan dengan seorang wanita yang bukan uh, istrinya atau bukan mahramnya. Dari sini para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa termasuk perkara yang penting untuk dilakukan terkhusus orang-orang yang dijadikan sebagai panutan, sebagai kedua, sebagai teladan atau orang yang yang terpandang ketika di sana ada hal-hal yang bisa menimbulkan dugaan-dugaan buruk jauh-jauh sebelumnya sudah diluruskan hal-hal yang seperti itu. Mungkin dalam Eh, mungkin saat itu tidak pernah terbesit sesuatu. Tetapi ketika berjalan waktu, ada masalah-masalah tertentu, ada syubhat-syubhat tertentu, maka apa yang pernah dilihatnya itu menjadi murajih, menjadi penguat, menjadi pembenar bagi sesuatu yang baru dia terima itu. Padahal bisa jadi kedua-duanya adalah keliru, kedua-duanya adalah salah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah di sini kita lihat bagaimana uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan yang mulia kepada kita dan sekaligus mengetahui bagaimana adab as-salaf ketika bermuamalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke 206. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang Mungkin kita sempurnakan beberapa faedah yang berkaitan dengan permasalahan i'tikaf dan setelah itu kita lanjutkan pada kitab berikutnya dari uh, kitab uh, Umdatul Ahkam yaitu masuk kepada kitabul hajj. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi alamin.